Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar." dan Allah telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia ini sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat. Allah sudah ingatkan dalam surah Ibrahim ini bahwa manusia sangat zalim dan manusia sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Karena sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan itu ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah karena kajian hari ini merupakan kajian untuk ibu-ibu dan akhwat sekalian bahwa dalam kesempatan eh, kajian ini Saya akan memberikan beberapa nasihat dan wasiat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan juga kepada akhwat sekalian <clears throat> yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita dan juga untuk kelak kita di hari kiamat. Sebab Nabi SAW banyak mengingatkan kepada para wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya akan jelaskan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan nasihat atau wasiat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk ibu-ibu dan akhwat sekalian. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang nasihat dan wasiat maka nasihat yang paling baik wasiat yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala nasihat yang paling baik dan wasiat yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ wa iyyakum an Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat yang terbaik kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah seperti yang disebutkan <clears throat> oleh para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan takwa yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dan perintah Allah yang paling besar yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Dan ini sering disampaikan di dalam khutbah Jumat atau juga di dalam ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para khatib itu menganjurkan mereka untuk bertakwa kepada Allah tapi sayangnya tidak dijabarkan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini untuk semuanya. Artinya hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayuhan Nabi taqillaha. Wahai nabi takwalah kepada Allah. Kalau Nabi diperintahkan bertakwa, maka kita pun diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Takwa ini melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan ini mencakup semuanya. Disuruh bertakwa, termasuk juga suami. Allah eh, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah fin nisa." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tentang wanita. Arti para suami diperintahkan Allah untuk bertakwa kepada Allah tentang wanita. Untuk menasihati mereka dengan cara yang baik, untuk berlaku lemah lembut kepada mereka, untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan yang lainnya. Menyuruh mereka yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini kewajiban suami. Kemudian juga untuk wanita demikian juga takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, dengan taat dia kepada suami dan juga menjauhkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini mudah. Semua ini adalah mudah. Ya, takwa merupakan bekal yang terbaik dan orang yang paling mulia di muka bumi ini orang yang bertakwa kepada Allah SWT inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang mulia dari kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takwa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. dalam berbagai macam keadaan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqillaha haitsu matunta bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada ya, takwa kepada Allah di mana saja kamu berada artinya apakah di rumah apakah di masjid apakah di jalan apakah di pasar atau di mana saja disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun suaminya tidak melihat, anaknya tidak melihat, temannya tidak melihat, tapi Allah melihat. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dan di mana saja dia berada. Ini yang diperintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bawakan ibu-ibu dan akhwat sekalian, Tentunya dalil dari Quran dan juga dalil dari sunnah Nabi saw. Karena kita beragama Islam dan agama Islam sumbernya Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Karena itu ketika orang minta nasihat atau wasiat, karena itu yang diminta kepada saya untuk memberikan nasihat dan wasiat kepada para wanita, maka yang pertama saya ingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kepada Nabi-Nya Wasallam dan kepada kaum muslimin. Dan juga Nabi ketika orang minta nasihat, maka Nabi wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, wasiat yang kedua untuk kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini harus diperhatikan oleh semua manusia baik yang laki maupun perempuan tidak boleh sekali-kali berbuat syirik harus terus berusaha bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting karena asas dalam kita beribadah kepada Allah adalah tauhid tanpa tauhid dan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua bentuk-bentuk kesyirikan itu harus kita jauhkan, baik syirkun akbar, syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dan kita beramal dan kita melakukan amal semuanya harus ikhlas karena Allah dan jangan sekali-kali ria, ingin dipuji, ingin disanjung atau pamer atau mencari keduniaan atau yang lainnya. Tujuan kita dalam ibadah kepada Allah yaitu ikhlas agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan agar kita dimasukkan ke dalam surga. itu yang harus diperhatikan dalam kita beramal harus ikhlas. Tanpa keikhlasan nggak terima. Kadang-kadang ada orang membantu, menyumbang, sedekah, sholat, berpakaian, atau dia haji atau umroh, tapi semuanya dia, Semuanya ingin dilihat oleh orang. Semuanya ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan diterima. Allah tidak akan terima satu amal melainkan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga keikhlasan ini berat dan sulit maka terus kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Mohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Karena itu, ibu-ibu sekalian, kita harus belajar lagi dan belajar lagi tentang tauhid. Dari pelajaran yang paling baik yang kita kaji dari semua ilmu yang paling mulia ilmu tauhid. Maka kaji tentang tauhid itu supaya kita faham tentang Islam ini. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan menjauhkan juga keyakinan-keyakinan yang tidak benar keyakinan-keyakinan tentang apa tentang orang-orang yang sudah mati dukun atau keyakinan khurafat-khurafat tentang jin atau orang-orang roh yang sudah mati atau yang lainnya banyak sekali di Indonesia itu orang-orang yang percaya masih eh, yang masih percaya kepada yang syirik-syirik Ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Jangan percaya kepada keyakinan-keyakinan yang telah menyimpang dari akidah yang benar. Ya harus kita belajar tentang tauhid. Nanti dengan kita belajar itu kita tahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik. Dan belajar itu lama, nggak bisa dalam waktu sebentar kita menguasai semua ilmu nggak mungkin. Mesti ada kajian rutin untuk para ibu dan ummahat ini dan akhwat supaya paham tentang Islam ini. Yang paling pertama ya tentang tauhid. Itu harus belajar. Dan bagaimana mengikhlaskan tauhid ini kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. I'tiqad atau keyakinan itu masih banyak orang-orang yang percaya kepada dukun-dukun, kepada jimat-jimat, kepada tangkal-tangkal, kepada isim-isim, kepada hari baik, hari sial atau yang lainnya masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan juga muslimah. Karena itu harus kita bersihkan segala macam perbuatan syirik keyakinan keyakinan itu. Ini yang kedua tentang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dan akhwat sekalian, yang ketiga yaitu kita harus terus menuntut ilmu syar'i. Enggak boleh berhenti ilmu النافع kita harus menuntut ilmu syar'i jadi harus luangkan waktu untuk belajar untuk mengkaji untuk menuntut ilmu dan suami juga harus memberikan fasilitas untuk bisa menuntut ilmu yang syar'i Jadi dibawa kepada kajian atau kalau seandainya memang banyak kesibukan ya suami ngaji dia harus mengajarkan kepada istrinya karena memang dia wajib untuk menjaga istrinya, menjaga dirinya, istrinya, anaknya dari api neraka. Dia ajarkan. Dan untuk ilmu ini nggak boleh berhenti. Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ilmu dalam artian betul-betul untuk ilmu. Belajar yang benar supaya kita paham tentang Islam. Sebab banyak juga pengajian-pengajian yang hanya kumpul untuk sekedar baca Yasin kumpul tahlilan, nggak dapat ilmu selama lamanya. Dia kumpul seperti itu puluhan tahun nggak bakal dapat ilmu. Jadi kumpulnya hanya baca Yasin, nggak pernah juga dikaji tentang apa arti dan terjemahan surah Yasin itu, bagaimana tafsirnya, bagaimana mengamalkannya, nggak pernah dikaji. Sekedar baca Yasin atau kumpul tahlilan atau yang lain dianggap oleh sebagian ibu-ibu bahwa ini sarana nuntut ilmu, ini pengajian. Ini tidak sesuai dengan syariat. Yang dikatakan untuk ilmu dia ya belajar Quran, belajar sunnah Nabi, dijelaskan maknanya, dijelaskan tafsirnya, dijabarkan, dibuka penjelasan para ulama tentang masalah itu, kemudian diamalkan. Ini baru bermanfaat. Karena mereka kumpul pengajian sekedar untuk mengirimkan bacaan Yasin atau Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati. Ini pun menurut Imam Syafi'i tidak baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah enggak akan sampai pengiriman-pengiriman yang demikian. Jadi ngaji harus betul-betul kita nuntut ilmu. Mungkin ibu-ibu dan akhwat sekalian, kalau di Indonesia itu kita sering dengar pagi itu sudah mulai speaker berbunyi ibu-ibu pada ngaji. Ada juga yasinan, ada juga baca yang lain lah, apakah parzanji atau segala macam. Dianggap itu ngaji. Yang Nabi itu menuntut ilmu, padahal nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada ilmu sama sekali. Makanya harus belajar kajian dari Quran, dari mulai membacanya, dari mulai juga tajwidnya, makhrajnya, hurufnya, kemudian setelah itu setelah lancar baca terjemahannya, setelah itu tafsirnya, itu harus terus belajar. Jadi bukan seperti yang tadi saya ceritakan, sekedar kumpul-kumpul dianggap pengajian. Bahkan kadang-kadang pun arisan dianggap pengajian. Kumpul arisan dianggap pengajian. Bukan. Bukan sarana terlalu ilmi. Terlalu ilmi itu betul-betul serius dan untuk ilmu. Supaya kita mendapatkan ilmu dan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Bab Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan wajib atas setiap muslim, artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Muslimah juga wajib menuntut ilmu. Ya, bukan hanya laki-laki aja tapi perempuan pun diwajibkan hadisnya sampai muslim aja buat ilmi faridul kulli muslimin nggak ada tambahan muslimah karena kalau disebutkan muslim sudah masuk dalam muslimah jadi ibu sekalian ini uh, tentang menuntut ilmu dan terus kita belajar menghadiri kajian-kajian yang diajarkan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dengan itu kita akan tahu tentang Islam, dan ibu-ibu juga nggak usah malu ketika dalam kajian bertanya apakah itu tentang masalah haid, apakah tentang mandi junub atau yang lain. Nggak ada masalah boleh. Bahkan Nabi memuji wanita-wanita Ansar yang malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang masalah agama. Jadi tidak malu. Itu dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saran untuk ilmi dia harus mempelajari bagaimana supaya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat dia dunia dan akhirat. Kalau laki-laki nuntut ilmu, maka perempuan pun diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya yang keempat Yang keempat ibu sekalian Yaitu Yang sering dinasihati oleh para ulama Yaitu beramal Amal Artinya memperbanyak amal soleh dan syaratnya diterimanya amal dua, ikhlas dan itiba. Jadi ibu-ibu harus berusaha bagaimana memperbanyak amal soleh yang sesuai dengan sunnah. Ya sholat wajib yang lima waktu, sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah, sholat malam, sholat duha, kemudian juga sholat syukur wudhu, kemudian juga berzikir pagi dan sore, kemudian banyakkan sedekah, sodako, menolong orang yang susah, menolong orang yang sulit, kemudian juga menginfakkan harta untuk wakaf atau jariah atau yang lainnya. Dan ini semua dari amal-amal soleh yang dilakukan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan juga harus dilakukan dengan sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau laki-laki dia melakukan amal-amal soleh, ibu-ibu juga bisa melakukan amal soleh dan berlomba-lomba fastabiqul khairat. Dan yang perlu diingat oleh ibu-ibu bahwa ibu-ibu dan akhwat itu ada masa yang dia tidak bisa melakukan ibadah seperti ketika haid. Maka untuk menutup itu diantaranya dengan apa? Dengan banyak sodako, dengan banyak infak, dengan melakukan apa yang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin dan semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amal juga yang ibu-ibu bisa laksanakan dari amal-amal soleh <clears throat> di samping sholat, puasa, puasa sunat, Senin kemis dan ini ibu-ibu perhatikan ketika puasa sunat itu harus izin dengan suami. Kalau suaminya ada, di tempat itu artinya tidak safar dia harus izin karena perintahnya demikian tidak boleh seorang wanita puasa kecuali dengan izin dari suaminya nah, suaminya ada di tempat itu artinya bukan musafir kemudian zakat harus dikeluarkan zakatnya zakat yang dia artinya dari harta yang dimiliki dari perhiasan yang dimiliki yang disimpan itu harus dikeluarkan zakatnya dan sodako harus setiap hari sodako karena harta itu akan barokah dengan disedekahkan. Dan harta itu tidak akan barokah kalau tidak disedekahkan. Bahkan setiap hari malaikat itu turun mendoakan orang yang sedekah didoakan malaikat supaya diganti. Sedekahnya itu diganti dengan yang baik. Kalau dia tidak sedekah, malaikat yang lain mendoakan supaya dihancurkan hartanya. I Nabi yang sahih yang redke oleh Imam Bukhari dan muslim Nabi bersabda, nam je presav da ma min jaumin يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu اللهم ma'ati mumsikan talafa. Setiap hari malaikat itu akan turun dan dia akan Berkata malaikat ini, setiap hari yang hamba itu ada pada waktu pagi, malaikat turun dua malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang infak dan sedekah hari ini. Yang satu lagi malaikat berkata, ya Allah hancurkan kepada orang yang tidak infak hari ini. Jadi mereka mendoakan yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan kejelekan. Maka disuruh kita untuk banyak sedekah, banyak infak. Di mana ada sarana-sarana yang memang kita bisa untuk sedekah, mengeluarkan zakat kita, kita menyumbang atau jariah, berlomba-lomba. Suami sedekah, juga istri juga sedekah. Suami menyumbang, kita juga menyumbang. Berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan istri-istrinya. Ummahatul mu'minin. sebagaimana para sahabat dan juga istri-istrinya berlomba-lomba mereka dalam sedekah. Jadi nggak bisa katakan ya suaminya cukup tidak, istri juga sedekah. Di mana ada kesempatan untuk sedekah sedekah. Suaminya nyumbang, istri juga ikut nyumbang. Dan itu ganjarannya besar. Dan setiap sedekah itu akan membuahkan ganjaran juga ketenangan dan sedekah itu sebagai bukti kita ini beriman atau tidak. Maka saya tulis buku itu judulnya sedekah sebagai bukti keimanan dan penghapus dosa. Bab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih untuk Imam Muslim kata Nabi wasadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Maksudnya burhan itu adalah bukti keimanan dia dia orang mukmin atau tidak. Nabi juga <clears throat> sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Nabi bersabda bahwa sedekah itu akan menghilangkan kesalahan, menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Maka harus banyak sedekah. Berlomba-lomba dalam sedekah. Dan itu harus ikhlas karena Allah. Jangan ria, jangan pamer, jangan ingin puji, jangan ingin disanjung. Yang laki sedekah, suami sedekah, istri juga sedekah. Kalau perlu juga anak kita juga sedekah dan diajarkan mereka untuk sedekah. Sejak kecil itu diajarkan dia untuk belajar sedekah. Ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian, bahwa sedekah ini punya keajaiban yang luar biasa. Yang kita harapkan dengan sedekah ini kita dihapuskan dosa kita dimasukkan ke surga. Jangan dibayar korban di dunia. Artinya kita ingin dengan sedekah ini akan menghapuskan dosa-dosa kita dan juga akan masukkan kita ke surga. Karena setiap orang tergantung dengan sedekahnya. Artinya dia setiap orang itu afwan setiap orang itu akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat nanti. Dinaungi oleh sedekahnya. Artinya kalau dia sedekah maka itu akan dinaungi oleh sedekahnya. Jadi banyak sedekah. Dan ini keutamaannya banyak. Saya sebutkan dalam buku saya itu sedekah sebagai bukti keimanan para susah ada 35 keutamaan. Termasuk juga kalau ada keluarga kita yang sakit kita banyak sedekah karena akan menyembuhkan itu. Kata Nabi Umar mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit dan antara dengan sedekah. Dan yang lainnya, keutamaan-keutamaan sedekah. Dan di antara tujuh golongan yang dilindungi oleh Allah pada kiamat, yaitu seorang yang sedekah, yang tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekah oleh tangan kanannya. Artinya dia sembunyi, tidak riak, tidak pamer. Dan banyak lagi yang lain yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Jadi istri-istri Nabi itu berlomba-lomba untuk sedekah. Nah, kita pun demikian juga. Kemudian di antara amal soleh yang ibu-ibu juga bisa kerjakan, di samping yang tadi saya sebutkan, Umroh dan haji. Tapi Umroh ini harus dengan mahram. Apakah dengan suami atau dengan anak laki-laki yang sudah balik atau dengan kakak laki-laki atau adik laki-laki atau dengan keponakan atau dengan paman atau dengan orang tua itu harus dengan mahram karena jihadnya para wanita haji dan Umroh jihad wanita itu haji dan Umroh ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya ya Rasulullah, apakah kami ini tidak berjihad? Apakah kami nggak boleh berjihad? jihad kunna al-hajj wal umrah. Jihad kalian para wanita haji dan umrah. Maka kalau ada kesempatan libur atau cuti, ya yang terbaik umrah. Bukannya tamasya atau pergi ke negeri kafir, tapi yang terbaik haji dan umrah. Itu yang paling baik dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah dan satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini harus berusaha bagaimana supaya bisa menunaikan ibadah umroh. Apakah setiap tiga bulan, apakah setiap enam bulan, atau setahun sekali? Ya diusahakan untuk umroh. Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita ini melimpah dan banyak Alhamdulillah yang wajib kita syukuri. Umroh. Dan juga kita membantu saudara-saudara kita yang susah, yang belum pernah umroh atau haji, bantu mereka agar mereka juga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh dan dapat ganjaran yang besar. Kita membantu mereka. Jadi ini sarana-sarana sedekah banyak sekali, umroh juga demikian termasuk menghapuskan dosa dan kita membantu orang untuk bisa menunaikan ibadah umroh atau haji juga dapat ganjaran yang besar. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT tentang amal-amal soleh ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dan kita berlomba-lomba. Yang penting yang harus diingat bahwa syarat dalam kita beramal yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan kita harus berusaha untuk memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Ada sarana-sarana yang bisa kita lakukan amal-amal soleh, kita berlomba-lomba. Jangan kita mengandalkan orang lain, tapi kita harus berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Dan juga yang perlu diingat kepada ibu sekalian, bahwa ibu-ibu melakukan amal soleh di rumahnya dengan membantu suaminya dengan taat kepada suaminya mengurus anaknya ini juga termasuk mendapatkan ganjaran yang besar termasuk mendapatkan ganjaran yang besar dan itu lakukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> kemudian di antara uh, wasiat para ulama yaitu bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi ibu-ibu diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur ini penting dan juga seorang akan ditambah oleh Allah nikmat dengan bersyukur seperti Allah sebutkan dalam surah Ibrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid Seandainya kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Seandainya kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Dan terutama kepada wanita, Nabi ingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada suaminya. Terutama kepada wanita, Nabi ingatkan untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada suaminya. Karena banyak wanita-wanita yang tidak bersyukur, yang kemudian dengan sebab itu dia masuk neraka. Ada disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih ketika Nabi menyebutkan tentang wanita yang paling banyak masuk neraka. Nabi bersabda, "Uridun nara fa idza aktaru ahliha an-nisa'u yaqurna qila ayaqurna billah?" Qala yaqurna al-ashira wa yaqurna al-ihsana law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatt Nabi bersabda aku diperlihatkan neraka kata Nabi SAW diperlihatkan neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita mereka kufur tidak bersyukur, mereka kufur kata Nabi. Para sahabat bertanya apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah? Rasul menjawab tidak. Mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya sepanjang tahun atau seumur hidup, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, "Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun. Ini hadis sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Awana dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah SWT bahkan Nabi SAW bersabda la yadurullahu ila mra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah SWT tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut. Tidak bersyukur kepada suami dan banyak menuntut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Isyrafun Nisa. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Innal fusaqa hum ahlun nari." kila ya Rasulullah, "Wa manil fusaqu?" Qala an-nisa'u. Qala rajulun ya Rasulullah, "Awalasna ummahatina wa akhwatina. وأزواجنا قال بلى ولكنهن إذا أعطينا إذا أعطينا لم يشكرنا وإذا ابتلينا لم يصبرنا Nabi SAW bersabda Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kepastikan adalah penghuni neraka Dikatakan Wahai Rasulullah siapakah yang selalu berbuat fasik itu Beliau menjawab Para wanita Seorang sahabat bertanya, bukankah mereka ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita, dan istri-istri kita? Kata Nabi SAW, benar, akan tetapi mereka para wanita, apabila mereka diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur, dan apabila mereka ditimpa ujian atau musibah, mereka tidak bersabar. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdurrahman bin Shibl dan hadis ini disuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Jadi ibu sekalian diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah karena syukur ini akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa dan juga akan masukkan orang ke dalam surga. Tapi kalau dia tidak bersyukur dan diberikan segala macam fasilitas, atau nafkah oleh suaminya dan segala macam itu masih kurang dan masih dikatakan tidak cukup dan selalu menuntut ini tidak bersyukur bahkan kadang-kadang ada juga orang yang tadinya diberikan berbagai macam nikmat dan fasilitas tiba-tiba suaminya bangkrut atau mungkin dia pensiun atau yang lainnya yang kemudian sistem mengatakan kamu belum pernah berbuat kebaikan ini yang Nabi sebutkan. Ini yang dikatakan wanita itu kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Dan enggak boleh dia kufur nikmat. Karena kufur nikmat menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Di dunia tidak akan berkah. Makanya untuk syukur ini para ulama menjelaskan syukur itu yang pertama dengan lisan. Yang pertama dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang tua kita, suami, istri dan yang lainnya, itu semua datang dari Allah. Yang Allah berikan kepada seluruh makhluk ini nikmat dari Allah, harus yakin dari Allah. Yang kedua, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah memuji Allah, menyanjung Allah dan juga berterima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Terima kasih. Di antaranya mengucapkan kalimat jazakallahu khairan. Nah, Allah membalas kamu kebaikan. Ucapkan. Kita terima kasih dan doakan kebaikan kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan ajarkan juga anak kita demikian untuk oh, terima kasih kepada orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, di rukun syukur itu yaitu mengamalkan ketaatan. Mengamalkan ketaatan. Syukur itu mengamalkan ketaatan. Jadi yang dikatakan syukur kita diberikan harta, nggak boleh dipakai untuk foya-foya. Gunakan untuk kebaikan, apa sarana kebaikan dan kebajikan yang sesuai dengan sunnah, kita bantu, kita sumbang. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipakai untuk maksiat, untuk yang sia-sia, untuk yang syirik dan bid'ah, ini tidak syukur kepada Allah. Di antara juga menggunakan anggota tubuh untuk taat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Aisyah, Ya Rasulullah kenapa engkau sholat malam ini sampai bengkak kakimu? Bengkak kakinya Nabi. Aisyah melihat radhiyallahu Nabi SAW bengkak kakinya. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu dan yang akan datang? Yang Diampunkan dosa Nabi. Nabi maksum. Ketika melihat uh, Nabi SAW kakinya bengkak, Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa engkau yang lalu yang akan datang? Nabi menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya, Nabi menjelaskan bahwa bersyukur itu dalam melaksanakan sholat malam. Nabi menjelaskan kepada Aisyah, artinya bersyukur itu dengan melaksanakan sholat malam di samping yang wajib, yang rawatib, juga sholat malam Nabi lakukan. Dan Nabi kalau sholat malam bacanya panjang, satu rokaat itu Nabi bacanya surah Al-Baqarah, Ali imran An-Nisa. Dengan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Muslim. Satu rokaat bacanya Al-Baqarah. Berapa ayat tuh Bu? Al-Baqarah. 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Nah, Nisa satu rokaat, rukunya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya hampir sama dengan berdiri. Maka Nabi itu kalau sholat malam berjam-jam selesainya menjelang sahur. Makanya sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, Nabi mengartikan syukur itu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan taat kepada Allah SWT. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dengan melaksanakan ibadah. Jadi syukur itu disebut oleh para ulama dengan ya- keyakinan, dengan lisan, dan juga dengan anggota tubuh. Makanya syukur kepada Allah juga bersyukur kepada manusia, kepada orang tua kita bersyukur, kita juga memberikan sesuatu kepada orang tua dengan izin suami, membantu orang tua dengan izin suami, dan yang lainnya karena memang wanita ketika dia sudah nikah diserahkan oleh orang tua si wali itu kepada suami tanggung jawab di dunia akhirat suami ini itu harus diperhatikan wajib bersyukur kepada kepada suami dan juga tidak menafikan dia untuk berbuat baik kepada orang tua dengan izin dari suaminya kemudian ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimakan Allah ketaatan juga kepada suami dan rangka syukur kepada Allah artinya Allah telah memberikan kepada ibu atau akhwat ini suami itu disyukuri dengan apa? Dengan mentaatinya. Taat. Sebab dengan taat kepada suami akan dijamin sorga. Wanita kalau dia sholat lima waktu, dia melaksanakan puasa Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan juga dia taat kepada suaminya, maka dia masuk sorga dari pintu sorga yang mana saja yang dia kehendaki. Kalau dia taat kepada suaminya, dia masuk sorga dari pintu sorga yang mana saya Dan Syukur kepada Allah dengan taat juga kepada suami. Sebab tidak akan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT suami ini kesempatan dia untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada suaminya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan juga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu sabar Nabi menyebutkan tadi wanita itu kalau dia diberikan sesuatu dia tidak bersyukur, kalau dia diberikan cobaan atau ujian tidak bersabar. Dan ini wasiat Nabi sering kepada wanita untuk sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Dan ya, sabar itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Jadi sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian sabar juga dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Ini harus sabar. Maka Nabi ingatkan terus para wanita untuk bersabar. Kadang-kadang ada yang orang tuanya meninggal, dia tidak sabar dengan meratap. Terkadang suaminya meninggal atau anaknya yang lucu meninggal dunia dan dia tidak sabar. Maka Nabi selalu mengingatkan para wanita untuk sabar. Sabar. Dan sabar ini ganjarannya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighair hisab. Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Berarti tanpa hitungan berlipat ganda. Karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT sabar dalam melakukan ketaatan taat kepada Allah taat kepada suami dan ini harus sabar sholat lima waktu, menuntut ilmu, mengaji, membaca Al-Quran, mengurus anak-anak dan segala macam. Dan mereka taat kepada Allah, sabar. Kalau sabar. Kemudian juga ketika dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, itu ya harus sabar. Kadang-kadang digoda lagi oleh teman-teman atau setan dari jenis jin dan manusia untuk melakukan maksiat lagi. Umpamanya yang dulunya dia terbuka auratnya, sekarang dia pakai jilbab rapi, Kemudian digoda lagi kadang-kadang untuk terbuka jilbabnya oleh setan. Maka dia ajak untuk berbuat maksiat, jangan ikut. Yang dulunya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram atau maksiat, nah sekarang taubat kepada Allah, jangan kembali lagi berbuat dosa dan maksiat. Dan terus semuanya seperti itu. Kemudian juga sabar dalam menghadapi cobaan ujian. Ujian manusia ini banyak. Ya, cobaannya banyak hidup ini sebagai cobaan. Cuma umumnya terkadang manusia di saat mengalami kesulitan, kesusahan, kefakiran, dia kembali kepada Allah. Tapi ketika mendapatkan ujian kesenangan, kekayaan, fasilitas, harta yang melimpah ruah, dia tidak sabar. Artinya dia tidak kembali kepada Allah SWT. Dia terpesona dengan dunia dan tertipu dengan dunia. Maksudnya dia mengekang dirinya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, ini diantara uh, nasihat dan wasiat yang mudah-mudahan bermanfaat. Sengaja saya tidak perbanyak karena khawatir juga yang enam ini juga lupa lagi. Kalau ibu-ibu nggak catat, nanti lupa lagi. Sampai di rumah ya hilang itu. Tujuannya saya sampaikan sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan bagaimana kita berusaha untuk untuk mengamalkan. Ya sampai di sini kalau ada yang mau tanya ibu-ibu yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan atau mungkin pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan ibu-ibu dan akhwat sekalian silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab saya jawab yang tidak Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan tadi sebutkan tentang masalah tauhid. Apa benar ada keyakinan arwah orang yang sudah meninggal Misalnya arwah orang tua dapat mengunjungi keluarganya yang masih hidup di rumahnya. Ini nggak benar. Ini namanya khurafat, cerita bohong. Nggak benar. Karena orang yang sudah meninggal itu dia berada di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Artinya ada barzakh, alam barzakh. Jadi alam barzakh. Ya alam barzakh nggak kembali lagi, jadi nggak ada itu bahwa ruh itu gentayangan itu nggak ada. Itu cerita dongeng khurafat yang memang bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Sehingga banyak cerita macam-macam ya. Ada cerita kuntil anak, cerita ini, cerita itu yang menakut-nakutkan, menyeramkan itu semuanya bohong. Semuanya bohong. Cuma karena memang orang tua dulu seperti itu menakut-nakuti anaknya, ya sampai jadi keyakinan. Dalam Islam nggak ada. Roh itu kembali ke dunia tidak ada. Ruh itu berada di alam barzah sampai nanti hari kiamat, nggak kembali ke dunia. Nggak ada nengokin anaknya, nggak ada itu. Kunjungan kepada anaknya. Ini tidak ada. Kalau kita ziarah kubur ya memang kita dianjurkan ziarah kubur. Tapi untuk perempuan nggak boleh sering-sering. Maka sebagian ulama mengharamkan wanita ziarah kubur. Yang rajin boleh, tapi dia tidak boleh sering. Apakah keluarga wajib membaca Yasin setiap malam Jumat untuk roh orang tuanya? Nggak ada, tadi sudah saya sebutkan tentang keutamaan-keutamaan Yasin. Semuanya hadisnya ada yang palsu, ada juga yang baik yang lemah. Saya ada buku tulisan saya judulnya Yasinan. Saya jelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada hadis yang lemah dan palsu dan bagaimana kita Eh, melaksanakan e, Al-Quran terhadap Al-Quran ini bagaimana? Saya jelaskan di situ Yasinan dan sudah cetakan yang ke-9 buku Yasinan judulnya Yasinan. Saya jelaskan tentang e, kelemahan dan juga e, kepalsuan hal yang berkaitan dengan Yasin. Al-Quran itu bukan hanya Yasin. Al-Quran isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Tapi yang dibaca hanya Yasin saja. Nggak ada keutamaannya. Kenapa nggak diadakan acara Al-Baqarahan? Gitu? Kok Yasinan? Baca Al-Baqarah atau Ali Imranan atau An-Nisaan. Jadi nggak ada. Karena begini, yang terpenting dalam kita bikin pengajian, yaitu pengajian yang diisi oleh Ustadz, ditafsirkan ayat Quran, dijelaskan tafsirnya. Itu manfaat. Tapi dengan baca Yasin puluhan tahun nggak ngerti nggak ngerti apa apa dia tentang Islam. Cuma Yasin aja. Dan ibu-ibu mengalami itu. Ibu-ibu di Indonesia puluhan tahun baca Yasin nggak ngerti apa apa tentang tauhid nggak paham sampai wudhu nggak pernah diajarkan oleh ustadznya. Yang ada cuma Yasin aja. Nggak menambah ilmu. Jadi eh, ada beberapa surah yang memang yang utama yang memang Nabi sebutkan dengan hadis yang sahih utama untuk kita baca untuk malam Jumat dan hari Jumat yang utama baca surah Al-Kahfi ingat tuh Bu baca surah apa Bu Al-Kahfi surah yang ke-18 itu dibaca dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir ayat 110 surah Al-Kahfi nah, itu utama Allah akan mengampuni dosa akan diberikan cahaya pada hari kiamat nanti bagi orang yang baca surah Al-Kahfi Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menganjurkan baca surah Al-Kahfi. Ini ibu-ibu ada punya buku ini, doa ini Ada di buku ini saya jelaskan tentang keutamaan hari Jumat karena di sini bilang keutamaan hari Jumat baca Yasin. Di buku saya ini doa dan wirid saya sebutkan tentang keutamaan hari Jumat di antaranya membaca surah Al-Kahfi jadi nggak ada membaca surah Yasin atau yang lainnya, tapi dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Dan ada berapa hadis Nabi saw yang menyebutkan tentang keutamaan ini. Jadi amalan kata Nabi saw ini saya bacakan hadisnya. Ada nanti ibu lihat di buku doa wirid ini di halaman 348, 300, eh, 346, 347 buku doa dan wirid. Jadi amal-amal yang disyariatkan pada hari Jumat memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Kahfi. Nabi bersabda, "Man qara surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini." Pada siapa baca surat Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Waul Ghalil. Kemudian di hari Jumat dianjurkan membanyakkan doa. Dan kemudian untuk laki-laki yang paling utama yaitu sholat Jumat. Ini diantara amalan pada hari Jumat. Jadi bukan baca Yasin, Apakah boleh bersedekah kepada orang miskin tetapi dia bukan muslim? Kalau tujuan kita untuk mendakwakan agar dia masuk Islam, nggak apa-apa bagus. Jadi kita kasih sedekah itu supaya dia masuk. Uh, eh, jadi boleh kita memberikan sedekah kepada orang kafir. Tujuan kita supaya dia masuk ke dalam Islam. Tapi kalau dia tidak masuk ke dalam Islam, lebih baik kita sedekah kepada kaum muslimin yang lain karena banyak kaum muslimin yang membutuhkan sedekah kita. Di Indonesia itu banyak yang susah, banyak yang sulit, banyak juga yang sengsara, banyak juga yang luar biasa. Atau untuk bayar anak sekolahnya nggak mampu, untuk bayar rumah sakit nggak mampu, bantu para mereka. Bolehkah seorang wanita yang berumur di atas 40 tahun umroh tanpa mahram Hadis Nabi, Nabi bersabda la tusafiran namratun illa la tusafiran namratun illa wa ma'adi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Nabi tidak menyebutkan apakah dia muda atau tua. Dan nggak ada riwayat pengecualian, nggak ada riwayatnya. Apakah kewajiban suami mendidik anak dan istrinya supaya masuk surga? Bagaimana dengan kewajiban istri? Apakah istri juga berusaha bagaimana supaya suami juga dan anak masuk surga? Ya ini bagus. Artinya soal masalah tuntutan kepada suami karena bertanggung jawab suami. Allah berfirman yang pertama dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Dan seterusnya, Laki-laki pengurus wanita. Ya laki-laki yang mengurus wanita. Bukan dibalik. Kemudian juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Semua kewajiban suami karena suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Suami wajib mendidik anak-anaknya dan semuanya dilimpahkan kepada suami. Nah, ini tuntutan pada suami dari kiamat. Adapun si istri, kalau memang dia lebih pintar dari suaminya, dia lebih tahu tentang Islam daripada suaminya, ya, si istri berusaha untuk mengajarkan kebaikan dan mendapatkan ganjaran yang besar, mendidik anak-anaknya. Tapi jelas yang wajib itu ya suami sama seperti suami memberikan nafkah kepada istrinya. Karena ada suami yang miskin, yang fakir, istrinya kaya. Boleh nggak seorang istri memberikan zakat kepada suaminya? Boleh. Seperti yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tapi itu boleh, arti kewajiban memberikan nafkah. Gak ada istri karena istri kaya, kemudian suaminya miskin, istrinya memberikan nafkah kepada suaminya. Gak ada kewajiban. Suami yang wajib mencari nafkah. Tadi disebutkan bahwa beramal itu ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua itiba. Itiba itu apa? Itiba itu arti mengikuti contoh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mengikuti Rasulullah SAW tiba. Artinya mengikuti contoh beliau, teladan beliau. Dalam kita beramal, kita lihat contoh ada nggak dari Nabi. Jadi jangan tanya dalam ibadah itu larangannya ada atau tidak, tapi dalam ibadah contohnya ada atau tidak. Kemarin saya contohkan, umumnya ibu-ibu sholat subuh tiga rakaat. Benar atau salah? Salah. Jangan ditanya, nggak apa-apa, saya ikhlas karena Allah. Tetap nggak diterima. Kadang-kadang ketika kita katakan nggak boleh sholat subuh tiga rakaat harus dua rakaat, nggak ada larangannya. Betul larangannya ibadah yang ditanya bukan larangan. Contohnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, nggak boleh dilakukan. Seperti tadi saya sebutkan tentang tahlilan umpamanya atau yasinan. Contohnya ada apa tidak dari Nabi? Karena orang melakukan itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang contohnya ada atau tidak? Kalau nggak ada, yang dilakukan. Ya, contohnya kembali ke masalah ibadah itu contohnya ada atau tidak? Makanya ikhlas karena Allah nggak cukup hanya ikhlas saja. Tapi contohnya ada atau tidak? Bagaimana kalau kita sedekah dengan menyisihkan uang belanja dari suami dan kita berikan kepada saudara kita yang sedang memerlukan Nabi SAW menganjurkan para wanita itu untuk izin kepada suaminya. Nabi SAW menganjurkan demikian supaya apa? Supaya juga eh, rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik dan juga si suami juga nggak boleh melarang istrinya untuk berbuat kebajikan. Dia sodako dari uang yang diberikan oleh suaminya adalah milik dia, tapi tetap dianjurkan dia untuk untuk izin kepada suaminya selama dia dalam perbuatan yang baik menolong saudaranya, menolong ibunya, menolong apa adik-adiknya yang susah itu dibantu. Bahkan kalau perlu suami juga ikut membantu. Gitu. Jadi diajak suami juga untuk ikut berperan membantu kalau memang e, apa dari harta yang kita akan berikan itu kurang kepada sanak famili kita. Selain syukur dan alhamdulillah pasti yang harus dilakukan di saat kita mendapatkan rahmat dan nikmat. Ya kita mendapatkan rahmat dan nikmat ya cukup dengan bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang paling penting itu ketaatan kepada Allah. Sebab banyak orang dia ketika mendapatkan nikmat, harta atau yang lainnya, dia mengadakan syukuran. Dan syukur dilakukan pelanggaran syariat terbukanya aurat, foya-foya, kemudian yang haram ada dan segala macam. Maksudnya dia laksanakan untuk taat kepada Allah dengan apa dari harta itu ya disumbangkan buat dakwah, disumbangkan buat fakir miskin, disumbangkan buat pondok-pondok pesantren, disumbangkan buat orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah itu termasuk syukur kepada Allah. Nah sekarang semua diartikan kalau syukuran itu diartikan dengan makan makan. Memang di kita di Indonesia ini dari mulai lahir sampai meninggal makan mulu. Ya makan semuanya makan. Makanya nggak ada syukuran malah syukurin nggak ada itu. Jadi semuanya makan, lahir makan, mati juga makan. Baru dikubur mayatnya di rumahnya sudah pesta. Nggak ingat sama mati. Sudah gitu bukan sekali aja. Ntar hari ketiga makan lagi. Ke empat puluh makan lagi, ke seratus makan lagi. Jadi ya, semuanya seperti itu. Jadi sekarang bagaimana menafsirkan syukur itu? Syukur dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah sebagaimana Nabi contohkan tadi. Dengan sholat malam, dengan yang lainnya sedekah. Tapi bukan Diartikan ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, syukuran itu dengan makan-makan. Bahkan yang diundang pun orang yang nggak perlu diundang. Semua udah cukup kaya. Dan melimpah ruah hartanya. Yang terbaik apa? Kirimkan uang itu kepada pondok-pondok pesantren yang sunnah, fakir miskin, dan yang lainnya. Itu manfaat. Sebagai syukur kepada Allah SWT. Dan juga nggak ada yang tahu. Hanya dia dengan yang dikirim. Sebagai sedekah yang tersembunyi lebih utama dibandingkan sedekah yang yang terang-terangan. Apakah ada larangan dalam Islam apabila e, pengajian diadakan suguhan makanan oleh ahli bait khususnya pengajian rutin? Boleh aja nggak apa-apa. Artinya setelah pengajian ada makan boleh saja, cuma jangan takaluk, jangan berlebih-lebihan. Dan juga yang perlu diingat di sini, yang penting pengajiannya bukan makannya. Yang penting ngaji bukan makan. Nah kadang-kadang juga dalam pengajian di rumah itu ketika ustadznya ceramah makanannya sudah disuguhkan. Jadi ngaji sambil makan atau makan sambil ngaji. Yang ada makan sambil ngaji bukan ngaji sambil makan. Itu tujuannya udah makan. Maka yang terbaik setelah selesai semua pengajian baru disuguhkan makanan. Setelah selesai semua pengajian. Jangan sediakan air dan juga makanan kecuali setelah selesai. Sehingga orang konsen untuk ngaji untuk mendapatkan ilmu karena tujuan untuk makan ilmu bukan makan dan memang ada ada tren tertentu ya bukan hanya di sini termasuk di Indonesia. Jadi, kalau orang-orang yang menengah ke atas itu kalau ngaji ya mesti ada makanan dan bawahnya itu ya masya Allah berlomba-lomba ada yang bawa sepiring ada yang bawa satu nampan ada yang bawa satu tampah itu semakin banyak wah semakin masya Allah luar biasa akhirnya timur ria dan segala macam ya gimana ustadznya menyampaikan Quran menyampaikan sunnah muridnya sambil makan ini aja gak pantas dalam adab aja gak pantas bagaimana kalau kita berbicara kepada Allah SWT. Ini dihadiri majlis ilmu itu dihadiri malaikat. Majlis ilmu dihadiri malaikat. Gimana dia sambil makan, kadang-kadang sambil ngobrol. Ini gak punya adab dalam hal itu menuntut ilmu. Makanya ustadz-ustadz juga harus tegas menjelaskan tentang adab. Tadi malam Ustadz mengatakan bahwa wanita ketika keluar rumah diiringi oleh syaitan sehingga menjadi fitnah. Apa itu juga berarti bahwa wanita ketika keluar rumah akan banyak menghadapi godaan. Iya. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi Allah menganjurkan kepada para wanita di dalam surah Ahzab surah 33 ayat 33. Gampang apa itu. Surah Ahzab ayat 33. Surah 33 ayat 33. Allah berfirman waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan dalam kalian para wanita tetap tinggal di rumah kalian Jangan kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang pertama, yang dahulu. Disuruh mereka untuk di rumah. Wanita itu yang terbaik di rumah. Mengurus rumah tangganya, mengurus anaknya, mengurus suaminya. Itu yang terbaik bagi wanita. itu terhormat. Pegangan dia keluar itu kadang-kadang menimbulkan fitnah. Dan sudah jelas Nabi menyebutkan kata Nabi al auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita telah aurat apabila keluar maka diiringi oleh syaitan. Kemudian <clears throat> tentang masalah fitnah, memang fitnah yang besar wanita kata Nabi. Samping harta wanita. Kata Nabi SAW, maka tuba di fitnah dan hiya adaru dari rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Ini fitnah. Dengan keluarnya dia itu fitnah. Tapi kalau ada kebutuhan, kebutuhan boleh tidak ada masalah. Seperti mengaji untuk ilmu atau mengantarkan anak sekolah itu kebutuhan atau belanja yang memang satu kebutuhan boleh. Bagaimana kalau seorang wanita keluar untuk menuntut ilmu? Boleh. Boleh. Tapi tetap dia minta izin secara umum bahwa dia akan menuntut ilmu. Karena suami tidak mampu untuk memberikan kajian karena awam suaminya. Ya tetap dia menuntut ilmu, cuma tetap harus dia minta izin kepada suaminya. Bagaimana kalau orang beribadah yang tadinya dia niatnya ikhlas, kemudian setelah itu timbul perasaan untuk pria menunjukkan ibadah itu? bagaimana? Ya kalau terus berlanjut, maka hapus amal itu, amal yang dilakukan. Apakah itu sedekah, apakah itu sholat atau yang lainnya. Tapi kalau dia bisa lawan dan sehingga hilang riaknya itu, insya Allah akan diterima. seperti menuntut ilmu kedokteran, hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau untuk ilmu syar'i, karena kita belajar Quran dan Sunnah ini fardu ain, setiap muslim dan muslimah wajib. Tapi kalau ilmu kedokteran, teknologi atau yang lainnya, ini adalah fardu kifayah. Apa benar dunia inilah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan apa maksudnya? Benar, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Maksudnya dari hadis yang sahih ini, dunia itu penjara orang mukmin. Artinya orang mukmin itu terbatas. Ada larangan-larangan yang dia harus jauhkan. Karena dunia ini bukan tujuan hidup seorang mukmin, tujuan hidupnya sorga Kalau di surga dia bebas. Apa saya dilakukan di sorga itu dan apa yang diinginkan akan dipenuhi. Tapi untuk dunia sebagai negeri cobaan, ujian ada batasannya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini e, dibolehkan, ini dilarang. Itu ada batasannya. Seperti orang berada dalam penjara. Itu perempuan demikian. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak boleh melaksanakan apa-apa yang membuat dirinya mendapatkan kesenangan kenikmatan. Justru dengan ibadah dan nikmat. Artinya dia boleh untuk bermain, boleh selama tidak melanggar syariat. Itu yang maksud dunia itu sebagai penjara. ada pun surga bagi orang kafir, orang kafir nggak ada larangan apa apa, nggak ada istilah halal, haram dan segala macam semua dimakan oleh dia. Semua dilakukan, apakah itu zina, apakah itu riba atau segala macam semuanya. Itu orang kafir. Maka dikatakan dia adalah surga. Tapi orang mukmin surganya nanti di akhirat, yang dia tuju nanti akhirat dan dia harus bersabar dengan dunia ini. Bagaimana kalau wanita rombongan safar tanpa mahram? Enggak boleh. Satu orang aja nggak boleh, apalagi rombongan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi haji, dan Nabi itu haji sekali, hajatul wada, ada seorang datang kepada Nabi ya Rasulullah, istriku akan menunaikan haji bersamamu dan aku sudah catat diriku untuk perang. Kata Nabi kamu batalkan, jangan ikut perang, kamu ambilkan istrimu untuk haji. Padahal di situ si perempuan bersama istri-istri Nabi dan istri para sahabat aman. Kota Mekah sudah ditaklukkan, sudah aman. Tapi tetap Nabi menyuruh suaminya untuk mengantarkan istrinya. Padahal haji dari Madinah itu bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama para wanita yang soleh, yang soleha. Aman. Tapi tetap disuruh untuk menemani. Jadi ya nggak benar kalau rombongan itu nggak apa-apa. Kita kembali tunduk kepada wahyu Quran dan Sunnah menyatakan demikian kita sami'na wa seorang suami dia marah dan mengatakan kepada istrinya Nah, saya belikan tiket dan kamu pulang. Apakah sudah jatuh talak? Ya tergantung niatnya. Niatnya suami mentalak atau tidak. Jadi kadang-kadang kalimat itu keluar karena marah. Tiket PP kali. Seorang suami mentalak istrinya satu kali. Dan dengan kalimat talak tiga. Ya kalau dia ucapkan saya talak kamu tiga atau seribu, tetapi jatuhnya satu. Kalimatnya tetap satu. Ya talak satu kalau dia ditalak oleh suaminya maka tenggang waktunya idahnya itu tiga bulan tiga kali haid kalau dalam tempo tiga bulan si suami itu belum kembali pada istrinya, artinya dia belum mencampuri istrinya lagi, dan terus sampai idahnya habis, kemudian baru suami berniat untuk balik, maka dia harus nikah lagi dari awal. Ya sudah masa idahnya habis. Tapi kalau masa idahnya belum habis, ya cukup dengan dicampuri, itu sudah dia rujuk. Kalau dia ucapkan lagi, sekali lagi jatuh dua, kalau diucapkan lagi sekarang lagi jatuh tiga, dan itu harus bisa. Artinya harus keluar dari rumah itu. Itu yang disebutkan tentang talak. Dan di buku saya ada penjelasannya, panduan keluarga sakinah. Suami diberikan sedekah, istri juga diperintahkan sedekah. Bagaimana dengan harta yang dimiliki istri? Ya, harta yang dimiliki istri, apakah harta yang diberikan oleh suami atau memang dia memang e, punya harta sendiri? Ya dia sedekahkan boleh. Mulai dikasih uang belanja oleh suaminya dan untuk kamu. Kemudian dia sedekahkan dari yang diberikan oleh belanja sudah, tapi memang ada yang diberikan oleh suami untuk istrinya itu disedekahkan. Atau memang dia punya kekayaan, si istri ini orang kaya, maka disedekahkan boleh. Tentu berlomba-lomba untuk bersedekah. Apakah boleh orang yang menuntut ilmu syar'i kemudian di rumahnya dia terbuka aurat padahal ada laki-laki yang bukan mahramnya? Ya, aurat ini wajib ditutup. Ibu-ibu yang harus perhatikan, itu menutup aurat pakai jilbab hukumnya wajib dan sempurna. Gak boleh pakai istilahnya bongkar pasang. Ya, atau pakai kudung gaul. Harus sempurna jilbabnya menutup aurat seluruh tubuhnya wanita lah aurat yang boleh terlihat hanya muka dan kedua telapak tangannya ketika dia di rumah ya dia auratnya dari mulai pundaknya yang dia harus tutup sampai betisnya untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk kakak dan adiknya. Tapi ketika ada supir atau orang lain, maka harus kembali lagi menutup seluruh tubuhnya meskipun di rumahnya sendiri. Karena ada laki-laki yang bukan mahram. Ini harus diperhatikan. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia bu ya, kalau dia keluar dia pakai jilbab rapi. Kalau dia mau jalan atau ke pasar atau yang lain. Tapi ketika dia keluar untuk belanja sayur terbuka auratnya. Dianggap si tukang sayur ini dari mahramnya dianggap oleh dia. Atau nggak punya nafsu kali tukang sayur itu. Terbuka auratnya dilihat. Dan ini nggak boleh, hukumnya haram dan berdosa besar. Selama dia terbuka aurat, dia berdosa besar. Kadang-kadang juga ada supir, ada pembantu laki-laki, dan suruh tutup auratnya, nggak boleh terlihat. Eh, memberikan makan kepada binatang termasuk sodako iya bahkan dapat ganjaran kita memberikan makan kepada binatang dapat ganjaran bahkan bisa juga menghapuskan dosa itu indahnya agama Islam cuma jangan diberikan e, binatang tapi yang orang fakir tetangganya nggak diberikan makan Binatang dilepas, insya Allah dia bisa cari makan sendiri. Tapi orang fakir, miskin atau janda yang miskin, dia nggak bisa cari nafkah. Kita wajib untuk memberikan sedekah kepada dia. Jadi ini harus diperhatikan yang seperti ini kita memberikan kepada binatang juga dapat ganjaran. Tapi yang besar ganjaran lagi kepada tetangga-tetangga kita yang miskin, yang fakir. bagaimana uh, orang menuntut ilmu ini kadang-kadang dia imannya naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang juga lemah. Bagaimana sebagai ibu-ibu? Ya tetap ibu-ibu juga ingat bahwa menuntut ilmu itu wajib. Untuk memberikan semangat, menuntut ilmu wajib. Yang kedua, kita harus tahu tentang Islam ini. Yang ketiga, bahwa menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Yang keempat, dengan kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu diantara yang memacu kita untuk terus menuntut ilmu. Kesibukannya akan ada habisnya orang sibuk. Tapi kita harus luangkan waktu kita untuk bisa menuntut ilmu syari. Karena ini orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Dan menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi harus berusaha bagaimana supaya kita tetap berusaha untuk menuntut ilmu. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu dan juga dalam berpegang kepada manhaj yang hak. mohon penjelasan tentang ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya ini sebenarnya saya sudah sampaikan pada waktu di apa kajian kemarin kemarin di Wakra ya tentang ahlu sunnah wal jamaah saya jelaskan di buku saya syarah akidah ahlu sunnah wal jamaah memang banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah apakah itu dari Nahdlatul Ulama NU Wasliyah atau yang lainnya pada hakikatnya kalau kita lihat mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah karena apa mereka tidak berpegang cukup pada sunnah mereka juga tidak berpegang teguh pada tauhid, bahkan mereka mengajak kepada kesyirikan. Mereka juga tidak berpegang teguh pada sunnah Nabi, bahkan mereka mengerjakan bid'ah. Nggak bisa dikatakan mereka adalah sunnah jamaah. Ya adalah sunnah jamaah yang sebenarnya itu artinya orang yang berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi dan berpegang kepada pemahaman para sahabat. Itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Wajibkah kita mewakafkan tanah kita sementara saudara kita masih ada yang miskin? Soal wajib tidak wajib. Tidak, bukan satu kewajiban mewakafkan tanah. Kalau kita memang ada tanah, bisa tanah itu kita jual untuk membantu saudara-saudara kita, itu yang terbaik. Artinya kita bantu saudara kita dengan uh, menjual tanah itu untuk apa? Dia kontrak rumah atau untuk anaknya sekolah atau untuk membayar rumah sakit atau juga untuk haji atau umrah karena dia belum pernah haji atau umrah seumur hidupnya ya kita wakafkan eh, kita jual untuk mereka masya Allah ganjarannya besar nah kalau masih ada lebihnya ya kita wakafkan untuk kaum muslimin untuk pondok pesantren atau untuk sekolah-sekolah Islam yang sesuai dengan sunnah itu bisa ditanyakan nanti kepada ustadz ustadz sehingga bermanfaat harta kita sebagai jariah nanti di akhirat amal jariah Bagaimana agar kita lebih sabar dalam menghadapi kesulitan? Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran. Karena orang-orang mendapatkan cobaan, ujian banyak yang lebih besar daripada kita. Hanya mohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka baca zikir-zikir atau doa-doa. Saya sebutkan di buku doa dan wirid itu zikir-zikir ketika kita mengalami kesulitan seperti uh, yang dilakukan oleh Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diulang-ulang. Atau baca juga Allah Allahu Rabbi la usyriku bi syai'a. Atau baca juga La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dan berapa lagi? Di samping doa itu juga kita ingat bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri Yusra. Dua kali Allah sebutkan dalam surah Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kelapangan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada ada kelapangan. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang masang jimat di rumah? Dijelaskan kepada dia bahwa jimat ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali dan tidak akan menambah barokah atau kekuatan, justru akan menambah kelemahan dan juga dosa besar karena syirik itu dosa besar yang paling besar. Nabi bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwata syirkun." Sungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik tidak akan menambah sesuatu bagi seorang. Dan orang yang bodoh yang dia bergantung kepada benda, mesti dia bergantung kepada Allah SWT yang akan memberikan kekuatan, memberikan manfaat dan menolak bahaya. Jadi ini diingatkan dengan keterangan-keterangan dalil-dalil sampaikan tentang tauhid yang benar kepada orang tua itu. Kalau dia marah, ya sabar, tunggu waktu yang dia lapang atau luang atau waktu dia senang yang bisa menerima dakwah kita. Seorang suami hanya melakukan ibadah-ibadah yang wajib saja. Tidak pernah meningkatkan dengan amalan yang lain. Kalau ditegur oleh istri, suaminya marah. Ya, yang terpenting bagi ibu, dia sudah melaksanakan yang wajib. Alhamdulillah, sebab ada sahabat juga yang memang dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Dia melakukan yang sunnah. Ya kita harus sabar, doakan bagaimana supaya dia bisa meningkatkan amal. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang diberikan oleh Allah hidayah, istrinya lebih banyak tahu tentang Islam dan banyak mengamalkan amal soleh, sedangkan suaminya biasa-biasa saja. Ada yang suaminya diberikan oleh Allah pemahaman dan banyak amalnya, istrinya dia hanya bisa mampu mengurus anak-anaknya saja. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Maka kelebihan dan kekurangan itu ada diringankan dengan cara yang baik, dia masih uh, dia bisa melaksanakan yang wajib sudah alhamdulillah. Yang penting nggak boleh tinggalkan yang wajib. Sholat dia yang lima waktu dilaksanakan berjamaah di masjid alhamdulillah. Tapi untuk meningkatkan dia mau ngaji masih sulit, ya sabar. Sabar. Atau dia belum bisa melaksanakan sunnah-sunnah, ya sabar. Dan doakan dia agar dapat hidayah. Tapi kalau kita ingin sama seperti kita harus cepat dalam menerima ilmu ini atau pemahaman, ya kadang-kadang sulit. Yang ada keributan dalam rumah tangga bahkan bisa percerai, perceraian. Sholat Jumat itu wajib bagi seorang muslim apakah juga wajib bagi wanita? Wanita tidak wajib. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, bagi wanita tidak wajib. Sholat, sholat, wanita itu yang terbaik di rumah, dia mengerjakan sholat zuhur empat rakaat, Laki-laki wajib sholat Jumat. Kalau laki-laki yang mengerjakan sholat Jumat, maka tiga kali berturut-turut akan ditutup hatinya oleh Allah. Kecuali kalau dia musafir, musafir boleh dia untuk untuk melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau di sholat Jumat, yang terbaik dia mengerjakan sholat Jumat untuk musafir. Tapi yang bukan safar, dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Wanita tidak mengerjakan sholat Jumat termasuk juga di tempat-tempat yang utama mungkin dia berada di Mekah atau Madinah kalau Jumat ya yang terbaik dia kerjakan di hotel kerjakan sholat duhur karena yang wajib untuk laki-laki bagaimana pandangan Islam terhadap wanita yang menjadi tulang punggung keluarga seperti wanita yang kerja jadi TKW wanita itu yang terbaik dia di rumahnya atau dia kerja di daerahnya bukan dia bekerja di luar. Kalau kerja di luar, dia tanpa suami, berangkatnya safar nggak boleh dalam Islam. Apalagi sampai di sini pelakukan dengan yang tidak tidak manusiawi. Jadi yang terbaik dia kalau memang terpaksa dia harus kerja juga, dia cari pekerjaan yang tidak menimbulkan fitnah dan tidak safar. Ya di rumah kerjaan apa saja yang tidak menimbulkan fitnah dan juga tidak bergabung dengan laki-laki, berbau dengan laki-laki Sedangkan dia sebagai tulang punggung untuk makan orang tuanya, anaknya atau juga yang lainnya, maka dia boleh dibolehkan tapi dengan beberapa ketentuan syariat. Apakah hukum berobat dengan paranormal. Nggak boleh. Datang ke paranormal, orang pintar, ya sama juga datang ke dukun. Hukumnya haram. Tidak datang ke paranormal, orang pintar, dukun, ini nggak boleh. Orang yang datang ke paranormal, dukun, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. nggak akan diterima sholatnya selama 40 malam apa keutamaan surah Al-Muluk? Surah Al-Muluk ini akan menghindari seorang dari adab kubur, tapi dia harus baca dan dia harus pahami. Ya itu saja, saya pikir cukup sampai di sini. Apakah Ustaz memimpin jamaah haji dan umroh? Ya di Indonesia saya bimbing jamaah haji umroh di Indonesia. Apakah boleh kita berkumpul untuk uh, tadarusan membaca Al-Quran dengan membaca semisal surah Al-Baqarah dengan cara dua ayat, dua ayat. Ini nggak ada contoh. Dengan tidak ada guru ngaji nggak ada contoh. Yang terbaik kita cari guru ngaji mengajarkan bacaan itu supaya kita bisa baca dan kemudian lancar bacaannya. Setelah itu diajarkan bagaimana memahami Al-Quran. Kita dianjurkan untuk menghatamkan Quran masing-masing di rumah, bukan dengan tadarusan di luar. Waktu itu nggak ada contoh tadarusan yang dilakukan Eh, oleh ibu-ibu atau juga bapak setiap Ramadan bergilir itu nggak ada contohnya. Justru yang dianjurkan itu menghatamkan. Maka para sahabat menghatamkan Quran seminggu. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang sebulan menghatamkan Quran. Ya itu saja uh, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kepada ibu-ibu dan akhwat sekalian bermanfaat untuk saya dan untuk ibu-ibu sekalian.